Mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, uh, insyaallah taala di kesempatan malam hari ini kita akan mulai membahas kitab yang insyaallah sangat bermanfaat yaitu kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu taala. Nah. Eh, kitab Al-Usul bin Ilmu Usul ini Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimkumullah eh, Sebagaimana nanti juga akan dijelaskan dijelaskan oleh beliau rahimahullah taala. Di kitab ini adalah uh, kitab ringkasan dalam fan atau cabang ilmu usul fiqih. Nah, dan uh, eh, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah itu juga mensyarah kitab ini ya. Demikian pula para ulama yang lainnya seperti uh, Syekhuna Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syatsri hafizahullah taala. Nah, dan insya Allah taala kita uh, tidak akan membahas panjang lebar kita cukupkan apa yang disebutkan oleh pengarang eh, dan kita akan tambahkan beberapa faidah insya Allah taala yang terkait dengan ilmu ini ya dalam rangka untuk memudahkan ya, agar gampang untuk dipahami ya, dan diamalkan nah terlebih lagi kepada sebagian teman-teman yang ikut dalam dars ini yang mungkin belum punya basic bahasa Arab sama sekali ya. Jadi kita ringkas agar mudah untuk dipahami. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita uh, memasuki mukaddimah atau pendahuluan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Nah, di sini ada beberapa perkara yang perlu kita sampaikan ya sebagaimana yang disebutkan oleh Eh, guru kami Syekh Sa'ad bin Nasir Rashid syafii hafizahullah taala dalam kitab beliau Syarah al-Usul min Ilmi Usul karya Syekh Muhammad bin Salih al samin rahimahullah taala. Nah, kata beliau ya, dalam mukaddimahnya eh, Lima nadrusu ilmu ilmu usul fiqh ya. kenapa kita harus belajar ilmu usul fikih nah, pertanyaan yang kedua wa ma hiyal faidatul lati nah sa nujniha min dirasatiha dirasatihi nah, apa faedah yang akan kita dapatkan dalam mempelajari ilmu ini nah mungkin beliau beliau menyinggung tentang apakah ilmu uh, usul fikih ini dibangun di atas pondasi ilmu kalam atau tidak ya dan bagaimana uh, eh, munakasyah uh, eh, dalam hal tersebut ini beliau sebutkan juga tersendiri tapi kita lewati karena lumayan panjang nah demikian pula beliau menyebutkan eh, wahal wahal li dirasati ilmi al-usuli aslun fi syariah am huwa ilmun mubtada'un lam yakun ma'rufun inda salafil ummah apakah mempelajari ilmu usul fikih ini ada ada Eh, asalnya dalam syariat kita ataukah dia hanyalah ilmu yang mubtada ilmu yang diada-adakan yang tidak ma'ruf di kalangan salaf atau bagaimana nanti akan kita sebutkan jawaban beliau hafidh hafizahullah taala nah ini diantara pertanyaan-pertanyaan penting yang uh, terkadang uh, perlu kita tahu jawabannya nah kata beliau ya hadhihi as'ilatun muhimmatun haitsu qad yunqish syaitanu ba'd hadhil as'ilah fi nufusi ba'din nas. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang penting ya. Eh, karena di sana terkadang syaitan itu melemparkan sesuatu, membisikkan sesuatu ya, sebagai dengan sebagian pertanyaan-pertanyaan ini dalam diri seseorang ya. lagud la budda min dirasati hadhil as'ila wal jawabu anha atau wal jawabi anha. Oleh karena itu, harus kita pelajari pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Nah, dan harus kita jawab. Ya, harus ada jawabannya. Kata beliau, ilmu usuli ma'khudun min syai'an, min syai'ain. Ilmu usul itu terambil dari dua perkara. Yang pertama, al-awwalu kata beliau al-adillatu syar'iyyatu kitaban wa sunnatan ilmu usul fikih itu terambil dari dalil-dalil syariat, dalil-dalil syariat baik dari Al-Qur'an atau sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata beliau terambil dari min lugatil min, min lugatil Arabil lati nazalal Qur'anu biha. Terambil dari bahasa Arab yang dengannya Al-Qur'an itu turun dengannya dengan bahasa Arab. Nah, maka ilmu, ilmu usul ini kata beliau kita dapatkan dalam ilmu usul itu kaidah-kaidah ya dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti dalam ilmu usul fikih dibahas tentang hujjatus sunnah. Hujjahnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis-hadis beliau. Nah, ini adalah kaidah usul kata beliau. Kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 7 wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang di didatangkan oleh Rasul itu, yakni Rasulullah SAW, maka ambillah. Nah, dan apa yang dilarang oleh beliau maka tinggalkan. Ya. Ini satu contoh kaidah. Kaidah yang berikutnya disebutkan juga dalam ilmu usul fiqh, hujiat tentang pembahasan hujiatul ijma. Hujiatu al-ijma. hujahnya ijma, kesepakatan. Nah, akan datang nanti insya Allah taala pembahasannya apa yang dimaksud dengan al-ijma. Nah, kata beliau ini adalah kaidah usuliyah Ya, kita ambil dari sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, la tajitami la tajitami ummati ala dhalalatin. Umatku tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Artinya kalau umat beliau berkumpul di atas satu perkara berarti itu adalah hak dan merupakan hujah. Nah, akan datang insya Allah nanti pembahasan tentang uh, al-ijma'. Nah, demikian pula kaidah al-amru yufidul wujub. Al-amru yufidul wujub. Perintah itu ya, menunjukkan kewajiban. Ya, ini yani hukum asal perintah adalah wajib. Dari mana kita ambil? Kata beliau terambil dari firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 36 dan surat An-Nur ayat 63. Allah berfirman, "Wa ma kana limu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Nah, tidak pantas bagi seorang mukmin atau orang yang mukminah, wanita laki-laki atau wanita yang beriman. Kalau Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, mereka punya pilihan lain dalam urusan mereka. Artinya kalau Allah sudah sudah perintahkan, Nabi perintahkan berarti wajib, tidak boleh ditawar-tawar lagi. Nah, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 63. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintahnya, ini perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Antusibahum fitnah. Mereka akan tertimpa fitnah atau mereka ditimpa azab yang sangat pedih. Nah, kalau begitu kata beliau, ilmu usul fikih itu ada masdarnya. Masdar yang kokoh itu bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Demikian pula ilmu usul fikih ini terambil dari eh, bahasa Arab. Ya. Kita mengetahui Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf ayat 2. Inna nazzalna Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum taqilun. Sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab supaya kalian taqilun memahaminya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Baik. Ini e, jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kenapa kita harus belajar ilmu usul fikih? Ya. Kata beliau, kita belajar ilmu usul fikih itu ya untuk meraih beberapa faidah yang sangat besar, yang sangat bermanfaat ya dalam mempelajari ilmu ini. Nah, perhatikan kita ringkas saja. Ya. Ada lima faidah yang disebutkan oleh pengarang di sini. Yang pertama, ya al-husulu ala ridha rabbil izza wal jalal untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, masyaAllah taala. Jadi kita belajar ilmu syar'i, di antara ilmu syar'i itu adalah mempelajari ilmu usul fiqih. Ya. Kalau kita ingin uh, berjalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala, ya, maka hendaknya kita mempelajari ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Di antara ilmu tentang syariat Allah adalah mempelajari ilmu usul fikih. Nah, ilmu usul fikih. Yang kedua, kata beliau, faidah mempelajari ilmu usul fikih ini adalah untuk fahmul Qur'ani was sunnah. Untuk memahami Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masya Allah. Orang yang mengerti ilmu usul fikih, ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah dan dia paham bahasa Arab, maka insya Allah dia akan paham Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkadang kita dapatkan banyak muskilah, ya, banyak muskilah, ya, banyak masalah ya, terkait dengan uh, apa namanya penafsiran tentang Al-Qur'an ya atau eh, penjelasan tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terkadang kita dapatkan banyak orang-orang yang keliru di dalamnya. Walaupun sebenarnya dia hafal Al-Quran itu, dia hafal hadisnya. Tapi ya, terjadi kesalahan-kesalahan. Kenapa? Ya, karena tidak mempelajari ilmu ini. Ya, tidak mempelajari ilmu usul fiqh. Maka kita lihat sebagian orang mereka membawa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka sebutkan ayat-ayat Allah tapi ya mereka menafsirkan ayat-ayat tersebut tanpa tanpa ilmu. Ya. Demikian pula mereka bawakan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi hadis-hadis tersebut mereka tafsirkan tanpa ilmu, karena nggak punya ilmunya. Ya. Ya. Ada ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, tapi dia nggak belajar ilmu usul fikih. Dia bagaimana dia tahu, bagaimana cara dia mengeluarkan istidlal, mengeluarkan uh, hukum dari dalil tersebut kalau dia tidak pelajari ilmu usul fikih. Nah, maka dengan mempelajari ilmu usul fikih ini, insya Allah dia akan memahami Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Sekaligus faedah yang ketiga beliau sebutkan, annana la nastati'u أن نأخذ الأحكام من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بدراسة علم أصول الفقه ini ucapan beliau dan sungguhnya kita tidak akan mampu untuk ya, mengambil hukum ya, dari Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan mempelajari ilmu usul fiqh ini. Nah, ya. Makanya kita lihat, ya, sebagian orang dia ya, dia bawa ayat-ayat suci Al-Quran, ya, tapi karena dia nggak belajar usul fiqh, dia tidak belajar bahasa Arab, akhirnya keliru dalam menafsirkan Al-Quran. Ya. Seperti sebagian orang yang mereka sebutkan firman Allah Subhanahu Wa Taala Eh, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat dikeluarkan untuk seluruh manusia. Nah, dikeluarkan untuk seluruh manusia. Sebagian orang dia ambil ayat ini, ya, dia tafsirkan pakai hawa nafsunya. Dia katakan, nah ini Allah mengatakan kalian dikeluarkan untuk seluruh manusia. Kalau begitu, kita harus keluar. Akhirnya mereka keluar, keluar menuju ke masjid-masjid tiga hari, empat puluh hari, empat bulan, ya, bawa kompor dan segala macamnya. Nah, karena salah dalam memahami firman Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, ayatnya benar, tapi pemahamannya yang salah. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ini faedah yang ketiga. Jadi untuk mengeluarkan hukum dari dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW itu harus mempelajari apa? Mempelajari ilmu usul fiqih. Ya. Darinya kita tahu bagaimana cara mengeluarkan hukum. Ya, kita tahu mana lafad uh, eh, dalam dalil tersebut yang uh, apa namanya ber, ber, uh, eh, bermakna umum. Ya. Atau kapan dalil itu tidak bermakna umum dan seterusnya itu dipelajari dalam ilmu usul akan datang insya Allah penjelasannya. Nah, faedah yang keempat kata beliau ma'rifatu ahkamin nawazil jadidah dengan ilmu usul fiqh ini insya Allah kita mampu mengetahui, memahami hukum-hukum nawazil ya, al-jadidah. Ini hukum-hukum kontem kontemporer yang baru terjadi. Enggak terjadi, belum terjadi di zaman Nabi SAW. Terjadi di zaman kita. Nah, orang yang mempelajari ilmu usul fiqh, insya Allah dia mampu mengetahui hukum dari kejadian tersebut berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena agama kita telah mengajarkan segala sesuatu disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 89, "Wa nazzalna 'alaikal Qur'ana wa nazzalna wa nazzalna tibyanan likulli syai." Sungguh kami telah turunkan kepada wahai Muhammad al-kitab, yakni Al-Qur'an. Tibyanan likulli syai, sebagai penjelas segala sesuatu. Nah, Masya Allah Ta'ala. Kata beliau, lakinnana la na'rifu kaifiyata kaifiyata dilalatil Qur'ani wa sunnati ala hadhil masail jadidah illa bitadbiqi al-qawaid al-usuliyah. Akan tetapi kita tidak akan mampu ya, mengetahui kaifiat dilalah Al-Qur'an dan sunnah dalam kejadian-kejadian kontemporer yang baru terjadi ini kecuali dengan menerapkan kaidah-kaidah usul. Ini kaidah-kaidah usul fikih. Nah, jadi ini penting kita mempelajarinya. Nah, berikutnya faedah yang kelima yang disebutkan oleh beliau al-faidatul al-faidatul khamisah, faedah yang kelima fahmu kalamin nasi ya. wa fahmu awraqi thubutil awqafi was suhuki wal anzimah nah itu kita dengan ilmu usul itu kita bisa memahami ucapan manusia nah bisa memahami ya surat-surat dokumen-dokumen ya terkait dengan wakaf dibikin pula dokumen-dokumen penting dibikin pula yang terkait dengan uh, apa namanya uh, anzimah sebuah sistem di sebuah negara entah itu dengan hukum Islam atau bukan ya kita bisa memahami dengan uh, ilmu usul fikih ini beliau sebutkan contoh contohnya ada dua orang yang berselisih si A dan si B Si B mengatakan demi Allah wallahi ummi laisat bizaniyah. Demi Allah ibuku bukanlah wanita pezina. Nah, kata beliau, dari sini kita bisa memahami bahwasanya ya, fa'akhadna hadha al mutakallima wa jalannahu haddal qadfih kita ambil si pembicara yang pertama, ya, kemudian kita e, cambuk dia dengan, karena telah menuduh wanita yang baik-baik sebagai pezina. Nah, kalau orang itu mengatakan, lah kan saya kan nggak tidak mengatakan ibunya pezina. Nah, maka kita jawab kata beliau, indada mafhumu mukhalafah. Kami memahami dari mafhum mukhalafah. Karena ketika si B, ketika si B mengatakan demi Allah ibuku bukan wanita pezina. Berarti apa? Mafhumu kholafahnya apa? Si A telah menuduh si, si B apa? Ibunya pezina, kan begitu. Ah, dari mana kita bisa tahu itu? Eh, ini dari mempelajari ilmu ilmu usul fikih. Demikian pula ada dilalah isyarahnya dan seterusnya. Akan datang nanti insya Allah e, eh, pembahasannya. Nah, jadi ini sangat penting. Ikhwani wa akhwati fila rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula yang terjadi. Saya kasih contoh. Ya, terjadi eh, Ikhtilaful fatwa. Perbedaan fatwa di kalangan para ulama umpamanya. Nah, ini orang yang nggak pernah belajar usul fikih dia bingung nanti. Lah ini kok ulama A bilang begini, kok ulama B bilang begitu. Ya. Tapi kalau orang yang pernah belajar ilmu usul fikih, maka dia tahu cara yang tepat bagaimana berinteraksi dengan fatwa yang berbeda itu. Nah, apalagi kalau fatwa itu keluar muncul dari satu sumber, satu orang yang berbicara umpamanya akan datang nanti insya Allah taala ya kita akan kita akan kita singgung kembali pembahasan ini insya Allah pada pada tempatnya biiznillah. Nah, maka penting ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah <coughs> kita mempelajari ya ilmu usul fiqh ini. Nah, ya kemudian beliau sebutkan uh, kaitannya dengan ilmu mantik, ilmu falsafah. Ya, beliau sebutkan di sini. Nah, ini bagus bagi kawan-kawan yang sudah mampu baca kitab ya, saya sarankan juga memiliki uh, syarah ini ya, syarah al-usul min ilmi usul yang ditulis oleh guru kami eh, Syekh Dr. Sa'ad bin Nasir bin Abdul Aziz al syithri hafizahullah taala. Nah. Kemudian uh, kaitan ilmu usul fikih dengan ilmu kalam beliau jelaskan semuanya. Nah, beliau jelaskan semua jawaban-jawabannya di situ ya. Yang pada intinya kita ambil di sini yang disebut oleh beliau rahimahullah hafizahullah taala Apakah ilmu usul fiqih itu adalah uh, ilmu mubtada, ilmu yang diada-adakan belakangan atau adalah ilmu salafi? Ini ilmu ada salafnya dari kalangan para ulama. Nah, beliau sebutkan telah kita jelaskan sebelumnya bahwa saya ilmu usul fiqih itu terambil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bangunannya di atas bahasa Arab. Ya, dibangun di atas bahasa Arab. Oleh karena itu kita dapatkan kata beliau, nah, orang yang pertama kali menulis menuliskan atau menulis e, dalam bidang ini ya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Dan beliau termasuk imam dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan begitu. Nah, Masya Allah Ta'ala. Kemudian beliau sebutkan satu, eh, apa namanya, pembahasan yang sangat menarik di sini. Ya, ini saya pribadi pernah dapatkan juga. Ya, ketika saya sampaikan kepada salah seorang teman, ya, saya katakan Eh, penting kita belajar ilmu usul ya, supaya kita bisa memahami dan uh, paham bagaimana cara beristidlal dengan dalil-dalil syariat. Ya, dia bilang, ah, tapi kan banyak ilmu ilmu ilmu usul fikih itu kan banyak apa namanya uh, ahlul kalam di dalamnya. Nah, banyak uh, apa namanya uh, syubhat-syubhat uh, filsafat dan seterusnya kata kata teman-teman tersebut. Nah, nah dan subhanallah ya Syekh Asyisti hafizahullah taala ya sebutkan hal itu di, di kitab ini. Maksud saya ya, apa yang beliau sebutkan ini pernah saya alami. Nah, jadi memang ada memang ada orang-orang yang mereka tidak mau mempelajari ilmu usul fikih atau menganggap enteng, menganggap remeh. Kenapa? Ya, karena dalam pembahasan ilmu usul fikih itu menurut dia ya kebanyakan yang menulis di situ adalah orang-orang yang bukan ahlus sunnah wal jamaah ya, di kalangan ahlul kalam. Nah, sekarang beliau sebutkan. Limadza tujibuna 'anil qawli bi anna hunaka bi anna hunaka mu'allafatin katsiratan. Nah, bi anna hunaka mu'allafatin katsiratan fi ilmi fi ilmi al-usuli allafaha mu'tazilatun wa allafaha asy'ariyah. Nah. Kata beliau, bagaimana uh, Anda menjawab? Ya, bahwasanya di sana banyak tulisan-tulisan ya, tentang ilmu usul fikih yang itu ditulis oleh orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Asy'ariyah. Bagaimana cara menjawabnya? Kata beliau, naqul, kita jawab, kadzalika fi ilmi tafsir aidan allafa allafa mu'tazilatun. Nah, maka kita jawab kata beliau, demikian pula dalam ilmu tafsir, ya. Dalam ilmu tafsir pun ada orang-orang Mu'tazilah menulis tafsir dalamnya. Nah, fa'allama fa'allafa Az-Zamakhsyari kitabahu Al-Kasyaf. Az-Zamakhsyari menulis kitabnya Al-Kasyaf Wa'allama Al-Jassas al razi dibikin pula Al-Jassas al razi beliau menulis kitab Ahkamul Quran ya wahum mu'tazilah mereka ini mu'tazilah semuanya wa kadzalika allafa fit tafsir asyairah dibikin pula asyairah menulis dalam kitab tafsir seperti al fakhrul razi allafa fit tafsir Al-Quran nah fa inahidin hal yam hal yamna'una dzalika min qira'ati tafsir as-salafi lil-Quran Nah, kalau sudah seperti ini, apakah hal, hal semua hal ini menghalangi kita untuk membaca tafsir-tafsir salafi terhadap Al-Qur'an? Maksudnya ada tafsir yang lain yang ditulis oleh para ulama salaf. Nah, bukan dari kalangan Asy'ariyah, bukan pula dari kalangan uh, Mu'tazilah. Tentunya tidak menghalangi kita. Kan begitu. Dengan kata lain, ya. Kalau dalam ilmu usul fiqh ini ternyata banyak Eh, yang menulis di dalamnya adalah orang-orang asyairah atau orang-orang mu'tazilah itu tidak menghalangi kita untuk mempelajari ilmu usul fiqh ini. Kenapa? Karena di sana ada juga para ulama ulama sunnah, ulama-ulama eh, as-salaf yang mereka-mereka itu menulis uh, ilmu usul fiqh, uh, menulis uh, ilmu dalam cabang ilmu usul fiqh. Ya. Oleh karena itu kata beliau nakul la nam la nam tani' la nam tani'u kadzalika ilmu usul fiqh, ilmu كذلك علم علم الأصول قوله وجدت فيه مؤلفات المعتدلة أو العشائرة لا يمنعنا أن ندرس هذا العلم على وفق مذهب أهل sunnati wal jamaah. Nah, kata beliau, ya, jadi semua hal yang kita sebutkan di atas, ya, ada Mu'tazilah atau Asyairah menulis dalam kitab-kitab tafsir. Apakah kita dilarang untuk membaca kitab tafsir? Kata beliau, tentu tidak. Demikian pula dalam ilmu usul fikih. Ya. Kita ketika kita dapatkan ada sebagian tulisan-tulisan dalam ilmu usul fikih yang ditulis oleh orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang Asy'ariyah, itu tidak menghalangi kita untuk mempelajari ilmu usul fikih ini. Ya, tentunya ala wifqi madhabi ahli sunnati wal jamaah. Tentunya di atas ya, madhab ahlu sunnah, ahlu sunnah wal jamaah. Nah, Masya Allah Ta'ala. Nah, ini, uh, apa namanya, mukaddimah dari beliau ketika uh, mensyarah kitab Al-Usul min Ilmu Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala.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 Fahadihi risalatun mukhtasaratun fi usul fiqhi. Ini adalah risalah tulisan yang mukhtasarah, tulisan yang ringkas. Dalam pembahasan ilmu usul fiqh. كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية kami tulis kitab ini ya, sesuai dengan manhaj ya yang merupakan mukarrar ya, manhaj yang eh, apa namanya kurikulum yang telah ditetapkan di mana lisanatis talitha pada tahun yang ketiga astanawiyah ini kelas 3 SMA nah kelas 3 SMA fil ma'ahid fil ma'ahidi al-ilmiyati dalam di ma'had-ma'had ilmiah nah perhatikan wa fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini adalah mukorror, kurikulum yang di, di banyak di, di apa namanya? Uh, dibahas atau telah ditetapkan di banyak ma'had-ma'had di Arab Saudi sana. Ya. Untuk siapa? Untuk ya, para pelajar yang duduk di bangku kelas Nah, Masya Allah. Ya, kita yang belajar, Masya Allah bukan lagi kelas 3 SMA, kita sudah mungkin ada di antara kita yang punya anak SMA malah, kan begitu. Nah, tapi tidak mengapa insya Allah taala ya mempelajari ilmu itu ya tidak perlu malu dengan dengan umur kita. Nah, kalau kita malu dengan umur ya sampai kapan ya bodoh terus jadinya nanti. Nah, tidak mengapa ya kita tetap belajar ya. Walaupun sebenarnya mukoror ini untuk eh, anak-anak uh, SMA kelas 3. Ya. Lisanati ats bukan lisunda tapi lisanah ya lisan tsalitsah tahun ketiga asanawiyah kelas 3 SMA nah Masya Allah Ta'ala Sammainaha kami namakan uh, kitab ini dengan Al-Usul min Ilmil Usul. Al-Usul min Ilmil Usul. Syekh Muhammad bin Salih al uthamin rahimahullah jelaskan kenapa namanya Al-Usul min al Usul. Karena waktu itu kata beliau, para pelajar ya di Mahat itu mereka sudah tahu kalau belajar apa? Belajar al-usul. Berarti ya, secara secara secara tidak langsung ya atau secara langsung mereka bisa memahami yang yang dipelajari adalah ilmu usul fikih. Nah, jadi ilmu usul fikih di sana ya para pembelajar ini juga berlaku di, di kampus dan seterusnya. Kalau belajar hari ini belajar apa? Usul. Nah, belajar usul. Berarti apa? Belajar usul fikih. Nah, Masya Allah Ta'ala. Nah, jadi al-usul min ilmil usul. Ini diantara sebab penamaan. Tapi itu menurut beliau, Hafizahullah Ta'ala, eh, Rahimahullah Ta'ala, itu penamaan tidak penting. Ya, pokoknya kita tahu, ini adalah kitab tentang apa? Usul fiqih yang diringkas oleh beliau, Rahimahullah Ta'ala. As'alullaha ayyaja'ala ilmana khalisan lillahi nafi'an li'ibadillahi innahu qaribun mujib. Saya memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan ilmu kami itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala nafi'an li ibadillah bermanfaat untuk hamba-hamba Allah innahu qaribun mujib mujib sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha dekat lagi maha mengabulkan doa hamba-hambanya nah, jadi uh, ini contoh yang baik dari pengarang rahimahullahu taala nah jadi kita mengajarkan ilmu itu ikhlas karena Allah Subhanahu Subhanahu wa taala bukan bukan karena yang lainnya bukan bukan karena untuk jualan ya supaya saya ajarkan kitab ini ya supaya antum beli kitabnya karena kitabnya saya sudah terjemahkan antum beli sama saya enggak bukan seperti itu nah bukan pula untuk mencari eh, apa namanya keuntungan duniawi tidak tapi kita mengajarkan ilmu itu ikhlas karena Allah Subhanahu Subhanahu wa taala nah ada sebagian orang juga dia jadikan apa namanya eh, ilmu syar'i atau eh, agama ini ya sebagai sarana untuk meraih duniawi. Nah, terjemahkan video, ya, kemudian pasang di YouTube, kemudian transfer rekening sekian sekian sekian. Padahal itu video diambil juga dari YouTube gratis. Nah, mengedit juga mungkin aplikasi gratisan juga. Ya. Jadi intinya apa? Ya, ingin mengambil manfaat duniawi dari hal tersebut ya. Sebaiknya seorang penuntut ilmu tidak seperti itu. Nah, tidak seperti itu. Kalau dia dikasih, diberi, ya ini ada pembahasan karangan para ulama. Nah, kalau dia mengajar, dia dikasih, diberi, ya tidak masalah. Ya. Tapi jangan dia meminta-minta, jangan dia meminta-minta. Transfer ke rekening fulan, ya kalau ini begini dan begitu. Allah musta'an. Nah, maka seorang pengajar kebaikan, ya hendaknya tidak seperti itu. Dia mengajarkan ilmu itu sebagaimana yang beliau ajarkan di sini, ya agar kita mengikhlaskan amalan tersebut, ilmu tersebut Ya, kita ajarkan ilmu tersebut agar bermanfaat ikhlas karena Allah yang pertama, yang kedua bermanfaat untuk hamba-hamba Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah taala. Sudah berlalu 37 menit. Ya. Nah, kita uh, ambil uh, satu halaman yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, Nah, kitab ini 103 halaman. 103 halaman. Sekarang kita masuk pada halaman yang yang ketujuh. Nah, kita ambil sedikit demi sedikit insya Allah taala yang penting rutin mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Nah, kata beliau usul fiqh. Usul fiqh. Apa itu usul fiqh? Tarifuhu, definisinya. Usul fiqh yu'arrafu bi'tibaraini usul fiqih itu didefinisikan dengan dua uh, eh, iktibar, dengan dua ungkapan, uh, dengan dua sisi. Al awal sisi yang pertama bi'tibari mufradai, mufradaihi ditinjau dari sisi lafat mufradnya. Uh, maksudnya ai bi'tibari kalimati usul wa kalimati fiqh ditinjau dari sisi kalimat usul dan kalimat fiqh usul usulu al fikhi Ya, mudah mudhaf ilai Ada dua kata. Kata usul dan kata al-fiqh. Nah, maka kalau kita mau definisikan ilmu usul fikih, ya ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama ditinjau dari sisi eh, apa namanya per kalimatnya. Apa itu kalimat usul? Apa itu kalimat al-fiqh? Nah, nanti akan datang yang kedua. Ya, definisi ditinjau dari sisi ya, e, murokatnya usul fikih. Ya. Istilah usul fikih itu apa? Akan datang nanti insya Allah. Nah, pertama kata beliau, fal, fal usulu <coughs> usul itu <coughs> jam'u aslin. Al usul kata usul itu jamak aslun. Ya. Bentuk mufradnya adalah aslun. Bentuk jamaknya, bentuk pluralnya adalah usulun. Nah, yang sudah belajar bahasa Arab insya Allah ngerti lah. Yang belum belajar bahasa Arab ya belajar. Nah, sudah lama kenal dakwah, sudah puluhan tahun tapi nggak ngerti bahasa Arab ini kan sesuatu yang sangat eh, apa namanya memprihatinkan. Ya. Allah musta'an. Belajar, ya, belajar bahasa Arab sedikit demi sedikit. Apalagi sekarang, masya Allah, Wasilah untuk memahami bahasa Arab itu sangat banyak dan dan dipermudah oleh Allah. Tinggal kita mau atau tidak. Nah, jadi kawan-kawan yang belum mengerti bahasa Arab, ya, silahkan belajar bahasa Arab. Nah, baik. Jadi kalimat usul fik atau kalimat al-usul itu jamak dari kata aslun. Apa itu aslun? Wahwa ma yubna alaihi ghairuhu. Asal itu ya kalau kita terjemahkan pondasi atau pokok ya. Ya, Aslun itu adalah ma yubna alaihi ghairuhu. Dia adalah sesuatu yang dibangun di atasnya selainnya. Aslun, aslun ya, kata beliau ma yubna alaihi ghairuhu. Selainnya itu dibangun di atasnya. Berarti dia pondasi, dia kalau eh, apa namanya? Eh, asalnya, pokoknya. Nah, atau pondasinya. Wa min dzalika nah, beliau berikan contohnya. Di antaranya contohnya aslul jidari wa huwa asasuhu aslul jidar yakni pondasi tembok atau pondasi dinding wahwa asasuhu dan itu adalah pondasinya nah demikian pula wa aslus syajarati asalnya pohon asalnya pohon ya asalnya pohon apa akarnya kan begitu nah kalau tembok apa dinding dinding tembok pondasinya apa akarnya apa ya pondasi yang di bawahnya kan begitu nah itu namanya aslun alladhi yatafarru'u minhu awsanuha. Asal atau pondasi atau pokoknya pohon itu adalah sesuatu yang bercabang darinya ranting-rantingnya, dahan-dahannya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 24, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan kalimat thayyibah, kalimat yang thayyibah itu seperti sebuah pohon yang baik. Ya, asluha thabitun. Ya, pokoknya atau akarnya, pondasinya kokoh di tanah wa far'uha fis sama dan cabang-cabangnya ada di di langit. Artinya cabang-cabangnya tumbuh di atas uh, far atau di atas asal tersebut. Nah, itu e, makna dari kata aslun. Nah, masya Allah taala. Ya, kalau kita terjemahkan pondasi, pokok atau akar. Nah, masya Allah taala. Ini yang pertama atau kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua wal fiqhu. Ini masih ini ya, definisi pada tinjauan uh, pertama. Ya, ditinjau dari dua dua, dua kalimat. Kalimat usul dan kalimat fiqh. Sekarang kalimat yang kedua, kalimat al-fiqh. Wal fiqhu lughatan kata beliau. Fiqh itu ya, secara bahasa artinya al-fahmu. Nah. Faham. Ya. Wa minhu qauluhu ta'ala di antaranya firman Allah dalam surat Thaha ayat 28, 27 28. Nah, Allah berfirman, "Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli." Ya Allah, uh, leraikan Eh, apa namanya? Uqdatan min lisani. Kekakuan lisanku. Ini uh, doanya Nabi Musa alaihissalam ketika beliau diutus oleh Allah untuk uh, berdakwah kepada Firaun. Nah, ya Allah leraikan uh, apa namanya? uqdah dari lisanku ya. Agar apa? Yafqahu qawli, agar mereka yafqahu qawli. Nah, kata al-fiqh agar mereka memahami ucapanku. Nah, itu secara bahasa dari kata uh, <coughs> al-fiqh. Ya. Adapun secara istilah tadi uh, eh, definisinya secara apa namanya? etimologi. Sekarang dari sisi terminologinya secara istilahnya fikih itu adalah ma'rifatul ahkamis syar'iyyatil amaliyati Bi'adillatihah adillatiha at-tafsiliyati. Kata beliau, Fikih itu adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Mengetahui hukum-hukum syar'i yang sifatnya amaliyah. Nah, adillatiha at-tafsiliyah dengan dalil-dalilnya yang tafsiliyah yang rinci. Itu fikih. Nah, Masya Allah Ta'ala. Kemudian beliau jelaskan uh, apa namanya yang dimaksud dengan definisi ma'rifatul ahkami syar'iyyatil amaliyati biadillatiha bi at-tafsiliyah. Beliau jelaskan, kata beliau, "Fal muradu biqaulina ma'rifah, yakni al-ilmu wal dhannu." Pengetahuan yang dimaksud dengan ucapan kami. Jadi beliau ingin menjelaskan definisi yang beliau sebutkan. Ma'rifatul ahkami syar'iyyatil amaliyati biadillatiha tafsiliyah. Ada empat ada empat uh, perkara yang beliau ingin jelaskan. Yang pertama kata ma'rifah. Pengetahuan fikih itu adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariah yang sifatnya amaliyah ya dengan dalil-dalilnya yang rinci. Nah, beliau sebutkan apa yang dimaksud dengan ma'rifah? Ma'rifah di sini al ilmu wal dhannu, ilmu dan zon. Nah, ilmu dan zon itu masuk dalam cakupan ma'rifah. Nah, al-ahkam al الفقهية qad yakunu يقينيا karena pengetahuan tentang hukum-hukum fikih itu ya terkadang ya pengeta dengan pengetahuan yang yakin ya itu yang disebut dengan ilmu waqad ya, ya, waqad yakunu dhanniyan tapi terkadang juga dengan pengetahuan yang sifatnya dhanni nah kama fi kathirin min masail fiqh sebagaimana itu banyak dalam permasalahan-permasalahan fiqh nah yang kedua kata beliau wal muradu biqaulina dan yang dimaksud dengan ucapan kami al ahkamus syar'iyyah hukum-hukum syariah ya, adalah al-ahkamul mutalaqqatu minasyara'i, hukum-hukum yang terambil dari syariat. Ya. <coughs> Kal wujubi seperti wajib, kewajiban, wat tahrim, pengharaman, ya. Fa kharaja bihi al-ahkamu al-aqliyatu. Maka keluar dari hukum-hukum syariah di sini, keluar darinya ya, tidak masuk dalam pembahasan kita al-ahkamul aqliyah, hukum-hukum akal. Nah, itu gak masuk. Kamarifati eh, annal kulla akbaru minal juz'i. Seperti pengetahuan tentang annal kulla akbaru minal juz'i. Keseluruhan ya, itu lebih besar daripada sebagian. Ini bukan bukan ini yang dibahas dalam uh, ilmu fikih. Ya, karena ini uh, ahkam al-aqliyah, al-ahkam al-aqliyah. Yang dibahas dalam ilmu fikih itu adalah al-ahkamu syar'iyah. Nah. Masya Allah taala. Keseluruhan itu lebih besar, lebih banyak daripada sebagian. Itu uh, hukum akal kata beliau. Demikian pula wal ahkamul adiyah. Nah, keluar dari pembahasan tentang pembahasan ilmu fikih ini adalah hukum-hukum adiyah. Hukum-hukum al-adiyah Apa itu al-ahkamul adiyah? Kata beliau seperti ma'rifatu nuzul nuzul talli في الليلة الشات في في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا نعم Nah, Kata beliau, uh, eh, rahimahullah taala, seperti uh, atau keluar darinya eh, hukum-hukum uh, adat atau kebiasaan, kebiasaan. Seperti contohnya ketika kita mengetahui turunnya embun di malam yang dingin ketika cuaca cerah. Ya, kalau ada embun di, di, di malam yang dingin umpamanya, ada embun. Bukan itu pembahasan fikih. Ya, bukan itu pembahasan fikih. Karena itu masuk dalam eh, hukum-hukum uh, adat atau kebiasaan. Bukan itu yang menjadi uh, pembahasan kita. Nah, karena pembahasan fikih ini kata beliau adalah tentang al-ahkam asy bukan tentang al-ahkam al-aqliyah, bukan pula tentang al-ahkam al-'adiyah. Nah, Masya Allah Ta'ala. Lanjut kita beliau. Wal muradu biqaulina al-amaliyah. Ah, yang dimaksud dengan ucapan kami al-amaliyah. Yani hukum-hukum syar'i yang sifatnya amalia, amalan. Yaitu ma la yata'allaqu bil i'tiqad, sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan i'tiqad keyakinan. Contoh kesolah, seperti solat, wazakat, demikian pula zakat. Fakharaja bihi ma yata'allaqu bil i'tiqad, keluar darinya sesuatu yang terkait dengan i'tiqad keyakinan. Seperti ketauhidillahi wa ma'rifati asma'ihi wa sifatihi seperti mentauhidkan Allah dan pengenalan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Fala yusamma dzalika fiqhan fil istilah. Maka ini tidak disebut sebagai fikih secara secara istilah. Karena secara istilah fikih itu hanya terkait dengan apa? Al ahkam syar'iyyah yang sifatnya al amaliyah, amalan. Nah, bukan i'tiqad. Baik. Wal muradu biqaulina dan yang dimaksud dengan ucapan kami bi biadillatiha at-tafsiliyah dengan dalil-dalilnya yang rinci. Nah, adillatul fiqhi al-makrunati bimasail fiqhi at-tafsiliyah. Nah, yang dimaksud dengan dalil-dalil rinci ini adalah dalil-dalil fikih yang terkait ya, yang dikaitkan dengan masalah-masalah fikih yang sifatnya tafsil rinci. Fakharaja bihi usul fiqh, maka keluar darinya usulul fiqh, pembahasan tentang usul fikih. Kenapa? Li'anna al-bahtha fihi innama yakunu fi adillatil fiqhi al-ijmaliyah. Karena pembahasan dalam ilmu usul fiqih itu adalah pembahasan tentang dalil-dalil fikih secara ijmal, secara global. Nah, dipahami ya di sini. Jadi beliau sekarang menjelaskan tentang makna apa? Makna fikih. Ya. Beliau tadi sebutkan apa? Fikih itu adalah ma'rifatu al-ahkamis syar'iyyati al-amaliyati bi adillatiha tafsiliyah. Fikih itu adalah mengenal hukum-hukum syariah. Sudah kita bahas tadi apa yang dimaksud dengan hukum syariah atau ma'rifah sudah dibahas. Demikian pula al-ahkamu syariah sudah dibahas. Demikian pula al-amaliyah. Nah, sekarang abi adillatiha at-tafsiliyah dengan dalil yang rinci. Ini fikih. Ya. Nah, kalau ilmu usul fikih itu tidak dibahas dalam pembahasan fikih. Tidak dibahas dalam pembahasan fikih. Kenapa? Karena pembahasan ilmu usul fikih itu adalah pembahasan tentang dalil-dalil fikih yang sifatnya mujmal global, yang sifatnya global. Sedangkan pembahasan dalam ilmu fikih yang dibahas adalah dalil-dalil dalil-dalil yang rinci, dalil-dalil yang tafsir. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ini beliau sedang menjelaskan tentang apa? Definisi al-fiqh. Masya Allah Ta'ala. Baik. Berikutnya kata beliau. Athani. Pembahasan yang kedua. Ya. Ditinjau dari tinjauan yang kedua. Bi'tibari kaunihi laqaban lihadzal fannil muayyan. Ya, ditinjau dari sisi lakop, ya, istilah untuk fan cabang ilmu tertentu. Nah. Fa yu'arraf bi annahu fa yu'arrafu bi annahu maka ditakrif didefinisikan didefinisikan bahwasanya ilmu usulul fiqh itu adalah <coughs> nah sampai di sini paham ya jadi beliau ingin menjelaskan tentang usul fikih. Untuk menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan usul fikih itu ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama ditinjau dari sisi lafat-lafat mufrad satu persatu satu per, uh, per kalimat dari kata itu. Kalau usul fikih berarti ada dua ada dua kata, usul dan fikih. Nah, maka harus kita paham apa itu usul, apa itu fikih. Ini dari satu tinjauan. Tinjauan yang kedua ini yang beliau bahas. Tinjauan dari sisi usulul fiqhi, penamaan atau lakop, ya, penggunaan kata usul fiqhi. Jadi tidak dibahas, tidak, tidak dibahas lagi satu persatu kalimatnya, tapi langsung sekaligus, ya. Istilah usul fiqhi itu, ya, definisinya adalah perhatikan. Nah, ini harus kita paham ya definisinya kalau nggak paham definisinya nanti tambah sulit nanti memahami pembahasan-pembahasan selanjutnya. Nah, Kata beliau, tarifnya definisinya ilmun nah yabhathu an adillatil fiqhi al-ijmaliyah wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid wa halil mustafidi ilmu usul fiqh itu kata beliau adalah ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fiqhi ijmaliyah. Dalil-dalil fiqhi yang sifatnya ijmal, global. Demikian pula wa kaifiyatil istifadati minha. Ya. Dan kaifiat bagaimana istifadah mengambil faidah darinya. Maksudnya dari dalil-dalil tadi. Nah. Dan yang ketiga, ya, tentang wahalil mustafid kondisi al mustafid akan akan datang nanti insyaallah taala siapa yang dimaksud dengan uh, mustafid ya, akan beliau sebutkan Insya Allah taala di uh, definisi berikutnya nah atau penjelasan berikutnya baik sampai di sini dulu pembahasan kita Insya Allah kita akan lanjut uh, rincian dari uh, definisi ilmu usul fikih jadi usul fikih itu kata beliau ilmunya bahatu an, an adillatil fikhi al-ijmaliyah wa kaifiyat wa kaifiyatil istifadati minha wa hal mustafid. Jadi ada tiga poin yang harus kita pahami dalam pembahasan ilmu usul itu. Yang pertama tentang dalil-dalil fikih ijmal, yang kedua tentang kaifiat istifadah, kaifiat bagaimana mengambil faidah dari dalil-dalil tersebut, dan yang ketiga tentang hal mustafid, ya kondisi al mustafid, kondisi mustafid yakni al mujtahid, ya seorang yang uh, mengambil istifadah. Karena yang mengambil istifadah dari dalil-dalil syariat adalah seorang yang memiliki ilmu, ya, para ulama atau seorang mujtahid. Nah, maka kita pun harus tahu tentang kondisinya. Ini akan dibahas nanti insya Allah di, di akhir pembahasan dari dari kitab ini. Nah, wallahu taala alam. Ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjut uh, di pertemuan berikutnya. Ya. Eh, rincian, penjelasan rinci dari Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah taala tentang definisi usul fikih yang beliau sebutkan. Akan datang nanti insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Allah taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita memohon dan berdoa kepada Allah Semoga Allah berikan taufiknya kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita dan semoga Allah kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di di ini.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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.